107.7 Almatur FM Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah 107.7 Almatuk FM Media dakwah dan tilawah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadilah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Amma ba'dah 107.7 Almatuk FM Media Dakwah dan Tilawah Disiarkan langsung dari Gedung Syam Lantai 2 Almatuk Islamic Boarding School Jalan Kedampit saat Sukabumi Alhamdulillah pada pagi hari ini Hari Kamis Bertepatan dengan 11 April 2019 107.7 Almatuk FM Mengudara kembali Menyapa sahabat Tawa sekalian Insyaallah pada pagi hari ini bersama saya Superdina Rijal akan menemani sahabat dakwah sekalian dalam program acara siraman kolbu selama 45 menit ke depan insya Allah Alhamdulillah telah hadir di studio bersama kita Ustadz Ustadz Didik Dik, Gelar permanen LC yang insya Allah akan membahas eh, materi dari kita Fikul Muyasar. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu uh, kepada Ustadz diklik waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irbah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رحمتك نرجوك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين Alhamdulillah Berkat taufik dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita bisa melanjutkan kajian Al-Fiqh Al-Mujassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Karangan Syekh Saleh Al-Syeikh Beserta beberapa ulama yang lain Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Para pendengar al maatuk FM rahimakumullah. Di kesempatan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kedua dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ini yaitu bab yang berkenaan dengan pembahasan bejana atau wadah-wadah dan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga yaitu bab yang berkenaan dengan qadaul hajah ya menunaikan hajat wa adabuha dan adab-adabnya ya. dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Namun sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan tersebut, ada baiknya kalau kita mengenal apa yang dimaksud dengan qada'ul hajah atau menunaikan hajat. Ya. Hajat di sini yang dimaksud dengan menunaikan hajat di sini yaitu hajat yang sifatnya khusus hajat itu dalam bahasa kita artinya kebutuhan. Menunaikan hajat artinya menunaikan kebutuhan. Dan kebutuhan khusus yang dimaksud dalam bab ini adalah al-ghaid wal baul, yaitu seorang menunaikan kebutuhannya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya baik berupa waid ya, yaitu kotoran yang berasal dari manusia atau al-baul atau ya air kencing ini yang dimaksud dengan hajat ya, yaitu ketika seorang menunaikan kebutuhannya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya baik berupa kotoran atau air kencing dan ulama itu berbeda beda di dalam menamakan bab ini di antara mereka ada yang menamakan dengan bab qadaul hajj seperti yang dituliskan oleh Syekh Saleh al di dalam kitab ini bab menunaikan hajat sebagian ulama yang lain menamakan bab ini dengan nama babul istinja ya. dan sebagian ulama yang lain menamakan bab ini dengan bab al-istitobah namun tiga bab ini intinya permasalahannya sama yaitu hal yang berhubungan dengan ya menunaikannya seorang hajatnya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Kita masuk ke permasalahan yang pertama. Al-mas'alatul ula. Al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahadihima maqamul akhir. Wa qiyamu ahadihima maqamul akhir. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan mengenai al-istinja ya. dan istijmar dan bahwasanya salah satunya mencukupi dari perkara yang lain. Ya, kita akan uraikan apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut. Pertama kita mulai dengan al-istinja. Istinja itu secara bahasa berasal dari kata naja yanju ya. yang artinya adalah memotong najautu syajarah artinya qata'tu syajarah ya, saya potong pohon najautu syajarah artinya saya memotong pohon Adapun Ibnu Qutaibah beliau mengatakan bahwasanya al-istinja ini berasal dari kata najwa. Dan yang dimaksud dengan najwa adalah martafa'a minal ard. Sesuatu yang tinggi dari tanah. Ya, dikarenakan manusia ketika dia menunaikan hajatnya dia memerlukan kepada sesuatu yang tinggi agar dia bersembunyi di baliknya. Namun berkata Al-Azhari Salah seorang ulama bahasa Beliau memilih bahwasannya Makna yang pertama itu lebih Lebih dekat terhadap Pengertian dari istinja ini Itu bahwasanya Istinja itu berasal dari kata memotong Yang maksudnya memotong di situ Memotong kotoran E Yaitu membersihkan kotoran Baik, itu yang dimaksud dengan istinja secara bahasa. Adapun istijmar secara bahasa artinya berasal dari kata al-jamrah. Ya, yaitu al-hijaratu saghirah. Al-istijmar berasal dari kata al-jamrah yang maksudnya adalah batu yang kecil. Itu pengertian istijna dan istijmar secara bahasa. Adapun secara istilah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab ini al-istinja izalatul kharij minas sabilaini bil ma. Yang dimaksud dengan al-istinja adalah menghilangkan sesuatu yang tersisa dari kotoran yang ada pada dua jalan yaitu kubul dan dubur ya. menghilangkan sesuatu kotoran yang ada pada kubul dan dubur itu yang dimaksud dengan istinja bilma yaitu dengan menggunakan air menghilangkan suatu kotoran yang ada pada kubul dan dubur tentunya yang lahir, yang nampak yang bagian luarnya bilma dengan menggunakan air itu yang dimaksud dengan al-istinja al-istijmar Adapun yang dimaksud dengan istijmar Adalah Mashuhu tahirin mubahin munqin Kalhajari wa nahwihi Yaitu Yang dimaksud dengan istijmar adalah Ya Ketika seorang mensucikan kotoran tersebut Yang berasal dari dua jalan tersebut kubul atau dubur dengan cara mengusapkan sesuatu yang suci lagi mubah dan mampu membersihkan seperti batu atau yang semisalnya itu yang dimaksud dengan istijmar kita bersuci dari kotoran dengan menggunakan sesuatu yang suci, mubah dan mampu membersihkan seperti batu atau yang semisalnya. Ya, seperti tisu atau kayu dan yang lainnya. Ya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Kata beliau dan salah satunya itu mencukupi yang lainnya. Jadi kalau kita lakukan salah satunya kita hanya memilih istinja saja, bersuci dengan air saja, maka itu cukup. Atau kita hanya memilih istijmar saja, maka itu juga cukup ya. disubuti 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy alaihi wasallam yadkhulu khala fa ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah ma' Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika masuk ke dalam khola. Khola adalah tempat buang hajat. Maka kata Anas bin Malik sebagai periwayat hadis itu, faahmi ana wa min nahwi idawatan min ma." Beliau mengatakan saya ya, Anas membawa satu wadah yang biasa dipergunakan untuk membawa air yang terbuat dari kulit yang dinamakan dengan idawah min ma'in wa anazah ya. saya dan seorang anak kecil yang sama sepertiku ya, fa ahmilu ana wa gulamin nahwi saya bersama orang yang umurnya sama sepertiku sama-sama anak kecil membawa wadah yang berisi air yang terbuat dari kulit wa anazah demikian juga membawa ya e, tongkat yang lebih pendek dari tongkat biasa eh, lebih pendek, dari eh, tombak dan ya kurang lebih seperti busur biasa. Faistajibul Kemudian Nabi SAW bersuci dengan menggunakan air. Maka di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Nabi SAW mencukupkan diri dengan bersuci dengan menggunakan air saja. Ya, tidak mesti harus digabungkan dengan istijmar itu mengenai istinja. Adapun istijmar hal itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dan Qutni dengan sanad yang sahih dari jalan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda "Idza ahdukum ahadukum ilal ghaib fal bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Jika salah seorang di antara kalian ingin menunaikan hajatnya, maka hendaknya dia bersuci dengan menggunakan tiga buah batu. Ya, buah batu. Ya, maksudnya tiga biji batu ya, bukan buah batu. Fa'innaha tujzi'u anhu ya, semua tiga batu itu mencukupkan untuk dijadikan sebagai alat bersuci ya, Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya jika seorang hanya mencukupkan diri dengan istijmar saja Maka itu juga cukup ya. Namun kata Syekh di sini beliau menambahkan wal jam'u bainahuma afdal. Adapun kalau kita menggabungkan antara istinja dan istijmar maka itu lebih utama ya kenapa hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang ahlu Quba ya, penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Quba yang salah satu masjid di kota Madinah yang dibangun ya termasuk masjid yang awal dibangun di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ya. Maka ya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini berkenaan dengan ahlu kuba yang mana mereka itu menggabungkan antara istinja bersuci dengan air wal istijmar dan bersuci dengan menggunakan batu seraya mereka mengatakan faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma kami itu biasa menggabungkan antara batu dengan air. Setelah bersuci, bersuci dengan menggunakan batu, kami bersuci dengan menggunakan air. Ya. Walaupun hadis ini yaitu perkataan mereka inna nutbi'ul hijaratal ma kami biasa menggabungkan antara batu dan air ini dinilai doif karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri dan beliau adalah seorang perawi yang dhaif. Ya, dan ada perawi yang lain juga yang meriwayatkan dari beliau juga sama perawi yang dhaif. Namun di sana ada riwayat yang lain yang menunjukkan akan keutamaan hal tersebut. Ya, yaitu riwayat Abu Hurairah di dalam ya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda ibghini ahjaran astanfid biha carikan untukku beberapa buah batu untuk saya bersuci dengannya wala ta'tini bi'azmin wala birawthah dan jangan kalian membawakan untukku tulang atau kotoran. Ya karena kedua hal itu tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Ya, perkataan Nabi ini diucapkan setelah ya Abu Hurairah membawa air bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya di dalam riwayat Bukhari ini dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah itu bersama Nabi SAW membawa air ke tempat ya penunaian hajatnya namun sebelum Nabi SAW menunaikan hajat Beliau meminta untuk dibawakan Dibawakan batu ya. Dibawakan batu Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ya menggabungkan antara air dan batu dalam bersuci ini merupakan bentuk keutamaan. Memang betul ya, bahwasanya di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan kita menggabungkan antara bersuci dengan batu dan bersuci dengan menggunakan dengan menggunakan air. Cukup salah satunya saja. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani. Beliau berpendapat seperti itu, cukup satunya saja. Bahkan beliau mengatakan dalam kitabnya Tamamul Minnah, "Akhsha an yakuna hadza min al ghulu Saya khawatir ini akan menjadi berlebihan di dalam agama. Namun sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Qayyim belum memandang hal ini ya tetap diperbolehkan. Bahkan itu merupakan keutamaan. Kenapa? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang tadi bosan Nabi SAW meminta batu setelah beliau membawa air untuk menunaikan hajat. Ala hal ini permasalahan yang diperselisihkan dan ini tidak mengenai antara yang wajib dengan yang sunnah. Tapi ini menunjukkan uh, antara yang wajib dengan haram akan tapi ini menunjukkan antara yang ya mana yang lebih utama apakah cukup salah satunya atau dengan menggabungkan keduanya dan saya pribadi lebih condong kepada pendapatnya Imam Ibnu Qayyim bahwasanya memang di sana ada riwayat Bukhari yang jelas bahwasanya Nabi SAW itu ya menggabungkan antara kedua hal tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian di sini Syekh melanjutkan wal istijmar yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha in kulli tahirin munqin mubah. Dan istijmar itu bisa tercapai dengan menggunakan batu atau sesuatu yang bisa dipergunakan untuk mensucikan sebagaimana batu dengan tiga syarat. Yang pertama tohir min kulli tohir yaitu dia suci. Tidak boleh dengan menggunakan najis. Ya. Yang kedua mungkin yaitu mampu untuk mensucikan. Jangan sampai yang tidak bisa mensucikan. Ya, seperti sesuatu yang sangat licin tidak bisa untuk mensucikan atau sesuatu yang sangat lembek tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga mubah diperbolehkan. Ya. Dikarenakan nanti ya di sana ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita beristijmar dengan hal-hal tersebut. Ya. Maka diperbolehkan seorang beristijmar dengan tiga syarat ini: suci, kemudian mampu membersihkan dan yang ketiga mubah diperbolehkan di dalam syariat kita. Kama bili al warok wal khosab seperti ya tisu yang terbuat dari kertas atau tisu ya, atau kayu ini diperbolehkan wa nahwi dzalik atau yang semisalnya ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarah fayalhaq bihima ma yumathiluha fil inqa Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beristijmar bersuci dengan menggunakan batu, maka dikiaskan hal-hal yang berkenaan dengan batu. Ya. Selama sifatnya sama, yaitu mampu mensucikan kemudian dia suci dan mubah maka dia diperbolehkan untuk dipergunakan ya sebagai wasilah untuk istijmar wala yujzi'u fil istijmar aqalla atau aqallu min thalath masahat kemudian di sini ya Syekh Saleh menjelaskan tentang ya berapa kali minimal kita mengusapkan batu tersebut atau tisu ya. berapa kali beliau menjelaskan wala yujzi'u fil istijmar aqal min salat masahat tidak boleh kita beristijmar dengan kurang dari tiga usapan jadi minimalnya tiga usapan di hadis Salman radhiyallahu anhu. Hal itu berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya di dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah melarang nahana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bil yamin Salman Al-Farisi pernah mengatakan Nabi SAW pernah melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa an nastanjiya bi aqal min salas bin salasat ahjar. Demikian juga kami dilarang untuk bersuci dengan menggunakan kurang dari tiga batu. Wa an nastanja bi raji'in au azmin. Demikian juga kami dilarang untuk bersuci dengan menggunakan ya kotoran atau dengan menggunakan tulang. Ya. Di dalam riwayat At-Tirmidzi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa kita tidak diperbolehkan untuk bersuci menggunakan tulang. Ya, juga demikian dengan menggunakan kotoran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la tastanju birrauthi wala bil idham jangan kalian bersuci dengan menggunakan ya kotoran atau menggunakan tulang fa innahu zadu ikhwanikum minal jin sesungguhnya kedua hal itu merupakan konsumsinya saudara kalian dari kalangan jin ya. bahkan di dalam riwayat Imam Muslim itu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ya, tulang ini merupakan sesuatu makanan yang sangat berguna bagi bagi kalangan saudara kita dari bangsa jin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil jin Nabi saw. bersabda kepada jin, ya, lakum kullu admin luki rasmullahi alaih. Bagi kalian itu setiap tulang yang diucapkan kepadanya nama Allah. Sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi ya bagi uh, jin yang muslim Adapun jin yang kafir itu tidak perlu diucapkan nama Allah kepadanya. Ya fi aydikum aw farma yakunu lahma. Yang mana tulang itu akan menjadi sesuatu yang berisi daging bagi saudara-saudara kalian, yaitu dari kalangan jin. Wa kullu ba'ratin uh, uh, ulifa lidawabikum. Demikian juga kotoran yang ya kotoran itu akan dipergunakan untuk makanannya ya hewan-hewan jin. Ya. Ini Nabi SAW ucapkan di dalam hadis riwayat Muslim. Ini perkara yang sifatnya goib bahwasanya tulang yang kita selesai makan dagingnya itu akan menjadi berisi daging bagi kalangan jin ya. walaupun mungkin di kasat mata kita ini tidak ada dagingnya lagi sudah habis. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulang itu berisi daging untuk para jin. Nah, demikian juga kotoran itu akan menjadi makanan hewan-hewan mereka. Ini perkara yang goib yang wajib kita imani. Kemudian Nabi SAW menjelaskan setelahnya, "Fala fa innahuma ta'amu Maka jangan bersuci dengan kedua hal itu dengan tulang dan dengan kotoran karena kedua hal itu merupakan makanannya saudara kalian dari kalangan para jin. Ya. Ini perkara yang tidak diperbolehkan untuk kita bersuci dengannya. Demikian juga ya secara kias aulawi kita tidak boleh bersuci dengan menggunakan makanannya manusia. Kalau dengan makanan jin saja tidak boleh, apalagi dengan makanan manusia. Makanya saya mau bertanya dulu sama Akh Bagas. Boleh? hey. <laughs> E, eh, kalau ada orang yang bersuci dengan menggunakan kertas boleh? Boleh, Hasan. Ada orang yang bersuci dengan menggunakan e, gelas, boleh? Boleh. Boleh secara hukum. Namun belum tentu bisa mensucikan. mensucikan. Baik. Ada orang yang bersuci dengan menggunakan kerupuk. Enggak boleh. Enggak boleh kenapa? Karena dia makanan. Makanan. Tapi ahsan barakallahu fiik. Demikian juga kita dilarang untuk bersuci dengan menggunakan sesuatu yang mulia seperti kitabnya para ulama. Tidak boleh ya. Apalagi kalau di situ ada lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim nama-nama Allah itu jelas disepakati akan tidak boleh hanya. Bahkan kalau orang tahu di situ ada lafaz Allah, kemudian dia, tetap bersuci dengan menggunakan ya e, lafaz Allah tersebut, kertas yang berisi lafaz Allah tersebut, maka ini bisa termasuk ke dalam kekufuran. Ya, wa kadzalika qala ulama. Demikian juga para ulama mengatakan tidak boleh kita beristinja dengan sesuatu yang terpotong dari bagian tubuh hewan Misalkan ada ya kaki hewan yang terpotong. Kemudian kita bersuci dengannya. Ini tidak boleh. Demikian juga bersuci dengan menggunakan kulit. Ya, baik itu kulit yang sudah disamak maupun kulit yang belum disamak. Para ulama mengatakan tidak boleh kita bersuci dengan menggunakan hal-hal tersebut. Ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat dakwah sekalian, tetaplah di, di ruang dengar Anda di 107.7 Almatok FM. Media dakwah dan tilawah. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dari Al Ustaz Didi Gelar Permana yang mana telah membahas bab istinja dan istijmar dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dan beberapa poin yang bisa kita petik dari apa yang telah beliau sampaikan adalah diantaranya istinja adalah suatu bentuk perbuatan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada dubur dan kubul dengan air. Adapun istijmar ketika seseorang membersihkan kotoran yang ada pada dubur atau kubul dengan mengusapkannya sesuatu yang dapat mensucikan seperti dari batu atau hal lainnya. Dan yang ketiga untuk pengamalannya cukup satu di antara keduanya itu mencukupi. Lanjut dan menggabungkan keduanya itu memiliki keutamaan berlandaskan Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dan juga kita tidak boleh beristijma dengan tulang dan kotoran kering karena kedua hal ini adalah konsumsi bagi kaum saudara kita dari bangsa jin. Dan juga kita tidak boleh beristijma dengan makanan manusia, barang-barang yang mulia, potongan-potongan dari tubuh hewan atau kulit-kulit hewan dan beristijmar itu dengan batu dan juga boleh selain dengan batu dengan syarat hal tersebut harus suci mampu membersihkan dan mengubah diperbolehkan seperti tisu, kayu dan yang semisalnya dan Syekh Saleh menjelaskan minimal kita beristijmar dengan tiga kali usahakan Taib, sahabat dawah sekalian, akhirnya kita berada di penghujung acara. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pemaparan kajian kita kali ini. Jangan lewatkan kajian on air selanjutnya, insya Allah besok pagi bersama Alustad Latif yang insya Allah akan menyampaikan materi dari kitab Riyadus Salihin karya Imam Nawawi. Saya Bagas Wazifah